أفلا تعقلون Udah. Ah. Ntar kita edit aja. Nggak ada action nggak ada. ya? Saya ingat su- eh, suaranya action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Tatkala kita berjalan di muka bumi ini. Terkadang kita melihat berbagai kemungkaran. Perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian perbuatan mungkar yang kita lihat itu tambah tahun tambah banyak. Bahkan seakan-akan dia seperti cendawan di musim hujan. Tumbuh di sana, tumbuh di sini. Kenapa itu terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kita nih. Kita orang-orang Islam, orang-orang yang mengenal agama Allah yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Padahal umat Islam menjadi umat terbaik di muka bumi ini. Dikarenakan mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mereka tidak membiarkan kemungkaran itu terjadi. Mereka tidak pernah membiarkan ma'ruf itu berhenti di diri dia saja. Allah berfirman Jalla Jalaluh kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kata Allah kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia apa kriteria menjadi umat yang terbaik Kata Allah, tak ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian beramar ma'ruf. Tatkala melihat seseorang tidak melakukan sholat, tidak mengetahui kebenaran, kita diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan tatkala terjadi kemungkaran, perbuatan dosa terjadi tidak didiamkan, tapi kita diperintahkan untuk melarangnya. Dan sifat yang ketiga, wa tu'minuna billah karena kalian beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Saudaraku, bila kau melihat kemungkaran, jangan pernah engkau mendiamkan. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk mencegah kemungkaran itu terjadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Dan Nabi bersabda, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran nih. Kita melihat budak-budak nggak sholat. Jangan didiamkan, kita datang ke dia. Waktunya sholat nih. Kita melihat mereka mungkin melakukan kemungkaran. Kita datang kepada mereka. Kalau kita bisa merubah dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, dengan kekuatan kita. Tak mampu, fa'in lam yassati' fabilisanihi dengan lisannya. Kalau nggak bisa kita ngomong, karena kita nggak punya ilmu, fabi qalbih dengan hatinya. Wadzalika adaful iman. Itu iman yang paling rendah, tetap mengingkari walaupun dengan hati. Karena terkadang sudah banyak muncul generasi baru yang membiarkan kemungkaran terjadi, bahkan hatinya tidak tergerak untuk mengingkarinya. Kalau itu kita biarkan, Hati-hati. Dengan turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menimpa orang yang berbuat dosa aja. Tatkala kita melihat kemungkaran dan kita diamkan, kita yang diam ini pada hakikatnya syaitanun akhras, syaitan bisu, sama-sama syaitan. Kita tidak berbuat, tapi kita diam. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kalian kata Allah kepada azab, kepada sanksi, kepada ukubah yang tidak menimpa orang-orang zalim khusus tidak. Tapi menimpa semuanya. Kita pun akan tertimpa. Maka ingat, berusahalah untuk mencegah kemungkaran. Kalau tidak mampu dengan tangan, gunakan lisan. Tidak mampu dengan lisan, hati kita mengingkarinya dan meninggalkan kemungkaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.